dan musnad <coughs> Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du hmm, Terima kasih. di anak mula ilmu lah kabitanda. Wahina ini yang dibulkaku تكييف إهداء إهداء فليس عندك على تكييف صفات ربك وبارئك برهان على ذلك بل هو محض الظن الكاذب وأقول محض الافتراء والظن أكذب الحديث وقد سمى الله سبحانه وتعالى المتابعين بالظن بغير برهان Nah. Kemudian kala musannif rahimallahu taala wa itu demikian juga kami katakan bentuk sifat seperti apakah yang engkau kira-kirakan, engkau andai-andaikan, engkau khayalkan untuk sifat Allah Taala? Maka sesungguhnya bentuk apapun yang engkau andai-andaikan di benakmu, maka Allah lebih agung dan lebih mulia daripada itu. dan bentuk sifat apapun yang engkau andai-andaikan untuk sifat Allah Ta'ala maka sesungguhnya engkau adalah seorang yang bohong dalamnya karena engkau tidak punya ilmu tentang itu sehingga pada saat itu wajib menahan diri dari membahas ya, bentuk sifat Allah ya, i'tiqadan dan janan dalam bentuk keyakinan yang tepat terpatri dalam hati tidak boleh ada keyakinan apapun bahasanya begini-begini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau kiram bilisan atau penjelasan dengan lidah atau tulisan dengan jari maka tidak boleh menulis eh, begini beginilah bentuk sifat Allah tanpa dalil. Padahal tidak ada dalil yang menjelaskan kalau seperti itu bentuk sifat Allah. E, penjelasan pensarah ini adalah nasihat dari penulis rahim Allah yang ditujukan kepada orang yang berbicara tentang bentuk sifat Allah umuna dan mereka menginginkan Roma maknanya maknanya arada yuridu mereka menginginkan untuk menentukannya ini adalah nasihat untuk mereka kita katakan kepada orang yang membahas sifat Allah bentuk sifat Allah dengan mengatakan bentuk uh, uh, seperti apakah bentuk seperti apakah yang akan kau andai-andaikan untuk Allah berkaitan dengan sifat Allah azza wajal fa'inaka maka sesungguhnya bentuk apapun yang kau andai-andaikan untuk Allah maka Allah terlalu agung dan terlalu mulia dan terlalu agung dari itu semua ini poin yang pertama eh, poin yang kedua kita katakan kepadanya waspadalah maka tidak ada padamu ketika engkau membahas tentang sifat Allah burhanun dalil atau bukti menunjukkan benarnya hal tersebut bahkan itu adalah murni prasangka dusta bahkan aku katakan murni kebohongan dan prasangka adalah sejelek-jelek sebohong-bohong perkataan dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang mengikuti prasangka tanpa alasan apapun tanpa landasan apapun maka yang namanya prasangka dan praduga ada ya, prasangka yang ada dasarnya dan ada prasangka yang tanpa dasar. Maka yang tercela adalah orang yang membangun akidahnya berdasarkan prasangka yang murni tanpa dasar. ada pun orang punya prasangka kuat tentang satu hal dengan dasar maka itu hal yang dibenarkan. sehingga tidak tidak pada tempatnya ayat yang nanti kita baca surat Anak jam 23 misalnya ya, secara pada tempatnya jika diletakkan bagaimana anggapan disebut Tahrir untuk menolak e, orang yang membangun akidah di atas hadis ahad yang katanya menghasilkan prasangka namun ini prasangka yang berdasar sedangkan yang dimaksudkan ayat adalah prasangka birairi ribuhan prasangka yang tanpa dasar nggak sekedar hati berprasangka ah kayaknya gini gini gini maka Allah katakan in hiya ila asma'un samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan tidaklah berhala-berhala berhala-berhala itu yang kalian namakan berhala-berhala itu dengan nama ilah maka nama ilah untuk sesembahan untuk berhala-berhala itu tidak dan tidak pula bukan kecuali sekedar nama yang kalian berikan atau diberikan oleh nenek moyang kalian pada Allah tidak pernah menurunkan dalil ya, sultan tidak punya dalil kalau berhala-berhala tersebut layak menyandang nama ilah maka tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan apa yang diinginkan oleh nafsu padahal telah datang kepada mereka dari mereka hidayah maka dalil dalam Al-Quran itu disebut dengan sumpah, Karena dalil, karena argumentasi yang kuat, yang hebat Yang mematikan itu berkuasa atas hati Atas hati siapa saja yang mendengarnya Dia tidak akan mampu untuk menolak dan mengingkarinya Dan kemudian dia akan tunduk padanya wahyu Wahuna ta'kidun fil nafsi minal musannifi rahimallahu aqulu ta'kidan minhu fi nafsi fi nushi eh, fi nushi ulaika alladhi yatakhabbatuna bi ghairi ma ilmin wala hujjatin sahihatin faqala rahimallahu ma ra'aitu min wujubil kafi anil tahifi iqtiqadan bil janani la tak takidu lillahi kaifiyati kaifiyatan kaifiyatan masdudatan au taqriran bil lisani la tatakallama itman la tatakallam itman la tatakallam itman lisanika lisanaka lisanaka waqad sahha an sadiqi al masbuki sallallahu alaihi wasallam ma yas yatman li ma man yatman li ma baina lihyaihi lihyaihi wa ma baina fahdaihi fa fakhidaihi atmana lahu al jannata au tahriran bil, bil banani iyyaka an taktuba tuba dzalika syai'an nah maka di sini terdapat penegasan nasihat dari penulis aku katakan penegasan dari penulis nasihati mereka-mereka yang ya yatakhabbatuna yang ngawur yang asal-asalan dalam bicara tentang sifat Allah yang, mereka, yang namanya orang ngawur itu masih pasti biraima ilmin tanpa ilmu yang namanya ngawur yang mesti tanpa ilmu kalau tanpa ilmu ya tidak ngawur namanya wala hujatan sahihatin tidak eh, tanpa hujah yang benar maka penulis mengatakan ma Yakhruju kafi Nampak lebih enak kalau tanpa Nafi Aku melihat wajibnya menahan diri dari membahas bentuk e, bentuk sifat Allah dengan meyakini bentuk tertentu sebagai bentuk sifat Allah diyakini dengan hati la tak takit Janganlah engkau berkeyakinan untuk Allah adanya bentuk tertentu untuk sifat Allah. Atau janganlah engkau jelaskan, kau katakan dengan lidahmu. nah tatakallah. Janganlah engkau berbicara. Jagalah lidahmu. Terdapat hadis yang sahih dari as di dalam masduq orang yang benar perkataannya dan orang yang mendapatkan berita yang benar itu berita wahyu siapa yang menjaga siapa yang bisa menjamin untukku kalau dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya yaitu mulutnya dia jaga mulutnya dari dua hal dari kemasukan makanan-makanan dan harta yang haram dan dia jaga dari ucapan-ucapan yang haram wa baina dan dia menjaga bisa menjaga apa yang ada di antara dua pahanya yaitu kemaluannya maka aku jamin surga untuknya ataupun ditulis dengan jari jemari maka waspadalah jangan sampai engkau menulis tentang bentuk sifat Allah satupun tulisan oh, لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه حتى علاه آه، الرحضاء الرحضاء العراق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وروى وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير مأكول وقد مشى أهل العلم الماء على هذا على هذا الميزان وإذا كان الكيف غير مأكول ولم يرد به غير مأكول وإذا كان الكيف وإذا كان الكيف غير مأكول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه انتفى عنه الدليلان انتفى عنه الدليلان آه، انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه فالحذر الحذر فالحذر الحذر آه، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته محاولته محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفا مفاوز في مفاوز لا تستطيع الإخلاص منها وإن ألقاها لا تستطيع الخلاص منها لا تستطيع الخلاص منها وإن ألقاه الشيطان في قلبك wa'lam annahu min eh, nazakhatihi min nazakhatihi fal eh, falja'u ila rabbika falja ila rabbika falja ila rabbika fa innahu ma'azuka eh, fa innahu ma'azuka waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuka qala Allah ta'ala wa inna yang jabannaka ini syaitani nazgun fasta'idillah innahu samiun alim. Nah. Oleh karena itu ketika Imam Malik rahimahullah taala ditanya tentang firman Allah di surat Toha ayat yang kelima, Allah Ar-Rahman berada di atas ar, dia bertanya, bagaimanakah bentuk keberadaan Allah di atas ar? Maka beliau menundukkan kepalanya sampai beliau badan beliau dipenuhi oleh keringat karena menahan amarah kemudian beliau mengatakan istiwa itu tidaklah tidak diketahui artinya diketahui maknanya sedangkan bagaimana kebentuk istiwa itu tidak bisa dicari-cari di otak atik dengan akal mengimani wajib bertanya tentang bid'ah itu bertanya tentang bentuknya bukan bertanya tentang maknanya tentang pertanyaan tentang maknanya boleh saja Jadi, bertanya tentang bentuknya nah ini yang terlarang Waruya an syekhihi dan diriatkan dari gurunya Imam Malik Rabi'ah yaitu Rabi'ah Ra'i Dia juga punya perkataan yang semisal Istiwa itu tidaklah tidak diketahui Bentuk istiwa itu tidak bisa ditangkap dan dicari dengan nalar. Dan perkataan Imam Malik ini sudah jadi kaedah. Ya, jadi kaedah dalam main nama asma sifat. Wakat masa dan para ulama setelah keduanya berjalan di atas kaedah ini. Maka jika bentuk sifat Allah itu tidak bisa dicari dengan nalar dan tidak ada dalilnya dari syariat, maka telah hilang darinya dua dalil, dalil akli dan dalil syar'i, maka wajib menahan diri darinya. Maka waspadalah, waspadalah, janganlah anda ya, menentukan bentuk sifat Allah atau berupaya untuk menentukan bentuk sifat Allah maka jika Anda melakukannya, maka Anda terjatuh dalam tempat kehancuran yang Anda tidak akan mampu untuk membebaskan diri darinya. Dan jika setan membesiki sesuatu dalam hati Anda berkaitan dengan bentuk Allah atau bentuk sifat Allah, maka ketahilah bahasanya itu adalah godaan setan. Falja maka lindungilah keselamat kalah dirimu dengan mengadu kepada Tuhanmu karena dia adalah tempat terlindung, tempat terlindung dan lakukanlah yang apa, apa yang Allah perintahkan karena dia adalah doktermu Allah berfirman ketika orang mendapatkan godaan setan fa kami yanzaghannaka minasyaitanir nazghun maka jika engkau mendapatkan nazrun godaan dari setan maka mohonlah perlindungan kepada Allah ya dia maha mendengar lagi maha mengetahui Agus khatimatul qaidati Tulangi ulangi hadhihi si, eh, sirotan bal hiya wa hiya kadzalika siratun maklumun fi riwayatin wa fi riwayatin istiwa'i istiwa'u wa fi riwayatin al istiwa'u ghairu majhulin mawqifan nakiri walam yattakhid walam bal amrun bal amara bal amara bal bitardihi ila bulan nah eh, ini adalah penutup untuk kaidah ke-6 ya. berkaitan dengan kaidah sifat Allah yang kaidah yang nafisah berharga ini memuat beberapa poin penting. Yang pertama adalah memuat perkataan Imam Malik dan gurunya Rabi'ah. Ya, Rabi'ah adalah Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'i. Dia disebut Ar-Ra'i karena ya, banyak menggunakan kias. Ini menyelisih kebiasaan ulama Madinah zaman itu. Ilman hakil hak tentang jalan yang benar eh, dalam masalah menetapkan eh, al-istiwa secara khusus dan demikian pula ini adalah jalan yang terpuji bahkan wajib diberlakukan untuk semua sifat. Poin yang kedua, eh, dua kalimat dari dua ulama tersebut sepakat untuk mengingkari pertanyaan tentang bentuk istiwa karena adalah perkara yang baru tidaklah salafus saleh menanyakan bentuk sifat Allah namun mereka memahami maknanya meskipun mereka mereka hanya sekedar memahami maknanya dan ulama salaf tentang istiwa tentang mana istiwa memiliki beberapa ungkapan Terkadang mereka mengatakan istiwa adalah ala berada di atas. Ada juga yang mengatakan irtafa'a ya, meninggi ya, sama dengan berada di atas. Ada yang mengatakan istaqarra berada berada di oleh karena itu dua imam ini mengatakan istiwa itu telah diketahui Demikian yang dijumpai dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain menggunakan kata-kata istiwa ghairu majhul. Tidak tidak diketahui artinya dari sisi maknanya tidak tidak diketahui alias diketahui. Adapun bentuknya maka dia tidak diketahui dan demikianlah semua sifat Allah. Semua sifat Allah itu diketahui dari sisi maknanya dan tidak diketahui dari sisi bentuknya. Eh, poin yang ketiga, sikap Imam Malik terhadap si penanya adalah sikap mengingkari keras dan tidak bersikap lembut. Dan bila tidaklah me mengambil siasah muhadana politik damai atau politik gencatan senjata. Bahkan beliau memerintahkan si penanya untuk diusir dari masjid Nabawi dengan beliau katakan tidaklah aku menyangkamu kecuali orang yang sesat dalam ayat yang lain tidaklah aku menyangkamu kecuali halil bid'ah maka tolong usir orang ini iman اتفقا mujmi'una watafidhi Nah Poin yang keempat <clears throat> Terdapat penegasan dari Penegasan dalam uh, eh, khotimah kata mutlak bahasanya iman mengimani istiwa itu wajib alasannya karena uh, dalil yang menunjukkan adanya istiwa untuk Allah itu adalah kesepakatan dari dalil Quran, Sunnah dan ijma ahlu Sunnah maka wajib mengimaninya demikian pula dan demikian semua sifat Al-Bari sang pencipta Jalla wa'ala yang ada dalam Quran dan Sunnah yang sahih kita wajib pasrah padanya maka bagaimanakah lagi dengan Mata wa ta'a sifat yang keberadaannya disepakati oleh tiga dalil sekaligus Quran Sunnah dan Dan yang cuma ada dalam Al-Quran saja wajib diimani Atau dalam sunnah saja wajib diimani Bagaimanakah dengan sifat istiwa yang ini ada dalam Quran, Sunnah sekaligus ijma. Poin yang kelima, para ulama salaf berjalan di atas hal ini. Berjalan mengikuti kaidah yang disampaikan oleh Imam Malik. Aku katakan bahkan e, generasi sebelum Imam Malik ataupun sebelum penanya ini tidaklah dikenal dan diketahui adanya penanya yang eh, mungkin itu soal atau tanya yang bertanya tentang bentuk sifat artinya salaf sepakat untuk menetapkan sifat Allah Jalla wa'ala dan bersepakat untuk meyakini makna yang terkandung di dalam sifat yang merupakan makna yang layak bagi Allah Jalla wa'ala wal imsak dan menahan diri atau artinya diam tidak membahas bentuk sifat Allah dan menyerahkan ilmu tentang kefiah. Dalika kembali pada kefiah. Ilmu tentang bentuk sifat Allah kepada Allah Jalla wa'ala. E, pelajaran yang lain berkaitan dengan eh, perkataan Imam Malik setelah apa yang dikatakan oleh Syekh Al Albani sebagaimana diceritakan oleh muridnya Syekh Ali Hasan bahwasanya eh, Syekh Al Albani mengomentari uh, kisah Imam Malik dengan mengatakan dan aku tidaklah punya prasangka kalau ada orang di zaman ini yang bisa mempraktekan eh, apa yang dilakukan oleh Imam Malik sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik orang yang bertanya tentang bentuk sifat Allah kemudian diusir ada ada aku menyangka tidak ada orang yang mampu dan bisa melakukannya ya boleh jadi kalau dipaksakan mungkin ada yang mampu namun ya, apa yang dia lakukan oleh orang yang memaksakan diri ini adalah mampu secara fisik namun tidak mampu secara syar'i. Kenapa? Karena akan menjadi perbuatannya akan menjadi uh, menimbulkan dampak yang lebih jelek, dampak yang sangat buruk. Maka orang yang diusir boleh jadi akan protes dan uh, eh, akan cerita di surat pembaca di berbagai media. Wah. Jadi dengan cukup uh, tindakan semacam itu, sudah sangat-sangat buruk dampaknya. Maka mampu secara fisik namun tidak mampu secara syar'i. Nah, maka beliau katakan, aku tidak menyangka adanya orang yang mampu menerapkan kisah Imam Malik ini bagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik. Kan ini menunjukkan bahwasanya perkembangan perbedaan zaman, perbedaan tempat, perbedaan keadaan itu satu hal yang mempengaruhi kita dalam bersikap karena kita masing-masing uh, bersikap dengan sikap-sikap yang pas dan cocok di zaman yang masing-masing di tempat yang masing-masing satu hal yang cocok di satu zaman belum tentu cocok sikap ya satu sikap yang cocok di satu zaman boleh jadi tidak cocok di zaman yang lain. Ya, maka di antara ya, bukan hikmah dalam dakwah ya, adalah orang yang tutup mata dengan uh, orang yang ingin menerapkan sikap-sikap salaf sama persis dengan sikap-sikap salaf tanpa meninggal tanpa menimbang perbedaan zaman, perbedaan tempat, perbedaan kedudukan, siapa dia dan siapa kedudukan si imam, bagaimana keadaan masyarakat, apakah ahlu sunnah dominan di satu masyarakat, ataukah ahlu sunnah tertekan, ya, terpencil di masyarakat. Tentu ini adalah faktor-faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam eh, dalam, dalam, dalam dataran praktek. Kemudian kita lanjutkan pada kaidah ketujuh. wa bara'atan min Kaidah yang ketujuh, sifat Allah Taala itu tauqifi, mengikuti dalil. Tidak ada uang bagi akal untuk menetapkannya. Maka tidak ditetapkan untuk Allah sifat kecuali yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Jadi terdapat dari Quran dan Sunnah alat sebutnya menunjukkan adanya sifat tersebut. Imam Ahmad mengatakan Allah tidaklah disifati kecuali dengan sifat yang Allah diberikan untuk dirinya sendiri atau diberikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. La yatajawazul Quran wal hadis kita tidaklah melewati apa yang dikatakan oleh Quran dan hadis. Quran mengatakan demikian ya sudah demikian. E, penjelasannya e, penulis masih saja Yukari menetapkan jalan yang benar berkaitan dengan sifat Allah jalan zikruhu sebagai bentuk nasihat untuk umat dan menggugurkan kewajiban beliau sebagai orang yang berilmu yang punya kewajiban untuk menjelaskan kepada umat jalan yang benar. Sebagaimana beliau telah menjelaskan sebelumnya jalan yang benar berkaitan dengan nama, sifat-sifat Allah, jalan sana'u. Ringkas ringkasan dari apa yang beliau sebutkan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala atau inti apa yang beliau sebutkan bukan ringkas ya karena ternyata lebih panjang daripada yang dikatakan oleh oleh penulis masalah dikatakan ringkas inti dari apa yang beliau katakan wajib kita ya, fi ya dalam menetapkan sifat wajib wukuf berhenti mengikuti Quran dan Sunnah maka sifat yang ada dalam Quran atau ada dalam hadis yang sahih kita wajib pasrah padanya dan menerimanya dan meyakini kalau itu adalah benar sebagaimana makna hakikinya maka eh, sumber dalil yang sifat Allah tidaklah ditetapkan kecuali dengannya adalah dua sumber dua sumber saja yang pertama adalah Al-Quran karena dia adalah kitab Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril alaihissalam maka apa yang jadi isi Al-Quran seluruhnya adalah hak dan benar Demikian pula riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat Allah. Kita wajib pasrah dengannya, pasrah menerimanya. Bagaimana wajib pasrah menerima uh, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam Al-Quran. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memasang satupun makhluk sebagai penyampai syariatnya yang menjelaskan tentang masalah akidah, ibadah dan muamalah selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sunnah dulu menunjukkan atau <coughs> berisikan mayadulu ala Al-Quran apa yang jadi isi Al-Quran mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran dengan bentuk menjelaskan eh, ayat yang masih global eh, memberikan persyaratan untuk ayat yang mutlak atau mengkhususkan ayat yang bersifat umum dan hal yang lain-lain yang merupakan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan sunnah itu menghapus Al-Quran, bisa menasak Al-Quran, sebagaimana Al-Quran bisa menasak. Eh, sunnah Kemudian nanti beliau akan jelaskan bagaimanakah cara Quran dan Sunnah menetapkan sifat yang insyaallah akan kita baca esok pagi wasallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah Thank hmm. you.